Ayuhal ikhwah Di sini anak akan coba Menyebutkan beberapa Data Beberapa bukti dan hujah Yang pernah kami sampaikan Pertama terkait info bahwa Ma'had Minhajul Asar Jember Berada pada lima besar Jawa Timur Maka perlu diketahui bahwa informasi tersebut kami dapatkan dari pemerintah Jember yang disalurkan kepada kami melalui Kepala Puskesmas Geladak Pakem, Kecamatan Sumbersari. Konteks informasi tersebut beliau sampaikan terkait apa? Lima besar pesantren dengan pelaksanaan AKB terbaik sejatim. Sebuah informasi yang sebenarnya kita nggak menduga. Kita nggak menduga akan adanya ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada kita pada tanggal 17 Oktober 2020. Hampir satu bulan sepuluh hari yang lalu kurang lebihnya. Yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada kita. Dan itu tersimpan screenshotnya. Semoga bisa ditampilkan secara terbuka Bismillah dengan terpaksa.